Raja TV Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Kalau enggak baca sesat kamu Wah enggak benar Ini masalah istihadiah ya akhul Islam Enggak boleh kita saling memaksakan Enggak boleh kita saling apa? Menyesatkan ya sudah Amalkan aja sesuai dengan apa yang antum Walaupun memang tetap dibuka pintu diskusi enggak masalah Ya Afwan akhi, karena lihat kok antum gak baca Al-Fatihah. Boleh saya tahu dalilnya, hujahnya? Oh, hujahnya begini-begini. Oh, saya punya hujah begini-begini. Nah, mulai diskusi secara ilmiah. Tujuannya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, bukan cari kemenangan. Tapi kalau sudah ada orang ngajakin debat tujuannya pengen cari kemenangan, dah tinggalin Pak, nggak usah Pak, nggak usah diladenin orang kayak gituan. Soalnya orang kayak gituan bakalan apa pak? Gak bakalan nerima hujan tuh. Hatta seribu hujan tuh tak dia tegakkan, gak diterima deh. Setiap kali di, apa pendapatnya dibantah, dia akan cari apa namanya sisi lainnya untuk mengalahkan lawannya. Dan itu yang dimaksud oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abghadul rijal ilallah Orang yang paling dibenci oleh Allah siapa? Al-alat al-khasim Al-alat itu yang suka berdebat untuk mencari kemenangan. Al-Khosim yaitu yang suka bertengkar. Iya. Ikhwata Islam ma'azani Allah ma'ayaku. Rukun yang keempat apa? Tata cara mengingkari. Maka tata caranya harus benar, nggak boleh sembarangan, Pak. Ya. Kadang kan ada orang yang ingin mengingkari kemungkaran, udah nggak berilmu, preman lagi, nggak sabaran lagi, temperamenan lagi. Akhirnya apa? Serbu, habis, ya habis. Besok dibangun lagi lebih gede dari itu, Pak. Benar itu terjadi sering kali seperti itu. Ya, di daerah saya yang di Cilengsi ada sebuah apa namanya tempat pelacuran, Pak. Dihabiskan rata. Eh, sekarang mau dibangun gede Ya. Ada lagi, aduh Allah musta'an. Sehingga apa? Ya ikhwatul Islam ternyata tidak memberikan manfaat yang lebih besar. Ya. Coba kita perhatikan bagaimana ya cara men menyadarkan mereka yang lebih maslahat. Ya. Dakwahi mereka. Ajak mereka kepada kebaikan. Ya, pahamkan mereka bagaimana caranya. Tentu mencari cara yang paling baik. Kalau memang cara ternyata yang lebih masalah kita kerjasama dengan apa Pemda setempat untuk menghilangkan tempat tempat pelacuran nggak masalah. Kalau sama pemerintah memang punya kekuatan pak, punya apa? Ya kekuatan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran hendaklah dirubah dengan tangannya yang dimaksud dengan tangan itu kekuasaan kata para ulama, kekuatan. Maka kalau ada Anda seorang penguasa, Anda punya hak untuk mengingkari dengan apa? Tangan. Anda sebagai seorang direktur di perusahaan, Anda punya kekuasaan tidak di perusahaan? Punya. Maka Anda punya kewajiban untuk mengingkari dengan tangan. Kalau ternyata dengan tangan itu lebih maslahat. Tapi kalau ternyata dengan tangan nggak ada maslahatnya, malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, nggak boleh. Makanya dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Mengingkari kemungkaran itu empat derajat. Derajat yang pertama, ketika kita mengingkari kemungkaran, ketika kita mengingkari kemungkaran, ya, hilang kemungkaran, maka ini disyariat. Derajat yang kedua, ketika kita mengingkari kemungkaran, berkurang kemungkarannya, maka ini pun disyariatkan. Derajat yang ketiga, ketika kita mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran yang selevel. Muncul kemungkaran yang apa? Selevel. Maka yang seperti ini, kata para ulama, harus tanya para ahli ilmu. Karena ini butuh istihad ini. Ya. Derajat yang terakhir ketika kita mengingkari kemungkaran malah timbul mungkar yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Maka di saat ini nggak boleh kita mengingkari kemungkaran. Haram. Iya. Makanya Rasulullah SAW pernah Pak tidak mengingkari kemungkaran karena dikhawatirkan mutlak yang lebih besar. Pernah suatu ketika ada orang Arab Badui masuk ke masjid. Ngapain? mau sholat bukan ya, mau kencing kencingnya bukan di kamar mandi pak di dalam masjid ya Allah coba-coba deh kalau antum melihat ada orang tiba-tiba masuk di situ kencing tuh, ya. gimana ya melihat itu para sahabat wah marah pak maka mereka bangkit untuk menahan dia tapi Rasulullah melihat ini kalau dibiarkan para sahabat mencegah ini mudaratnya bisa lebih besar ini apa kata Rasulullah? Da'uh, da'uh, biarkan, biarkan, biarkan. Wala tuzrimum, jangan ditahan. Biarkan, biarkan. Kemudian setelah selesai si Arab orang Arab Badu itu kencing, selesai. Apa kata Rasulullah? Ambilkan seember air. Diambilkan seember air kemudian diguyurkan. Setelah selesai baru Rasulullah mengingatkan. Sesungguhnya masjid itu tidak boleh untuk hal-hal seperti itu. Masjid itu kata Rasulullah untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran. Melihat akhlak Rasulullah itu Pak, orang Arab Badu itu berdoa, Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dirahmati. <laughs> ya. Lihat Rasulullah SAW tidak mengingkari karena dikhawatirkan akan timbul mudarat yang lebih besar. Bayangkan kalau orang lagi kencing ditahan, ditarik, aduh itu kencingnya kemana-mana, bapak. Sudah begitu untuk mencucinya lebih susah lagi. Udah kena baju dia, kena baju sahabat, udah gitu kemana-mana, ya. Maka tentu itu sangat mudaratnya jauh lebih besar. Tapi kalau dibiarkan, najisnya nggak kemana-mana, cukup di situ saja. Ya sudah, tinggal dibersihkan aja, selesai. Masya Allah. Inilah Pak, orang orang yang ingin mengingkari kemungkaran ini harus punya seperti ini sikapnya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Taimiyah pernah bersama murid-muridnya sedang berjalan melewati tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Apa kata murid-muridnya Ibn Taimiyah? Ayo kita ingkari itu, itu mungkar. Apa kata Ibn Taimiyah biarkan? Sebab kalau kalian ingkari akan timbul mudarat yang lebih biarkan mereka mabuk itu lebih besar maslahatnya sebab mereka mabuk mereka tidak mempengaruhi kaum muslimin tapi kalau kalian ingkari malah terjadi peperangan terkucurnya darah dan akhirnya malah berabe urusannya mudaratnya jauh lebih besar ya gimana lagi makanya saudara-saudaraku sekalian ikhwat Islam azan ya Allah ya, ya. Nah ini saudaraku hari ini kita ambil faidah ya akhi yang pertama wajibnya mengingkari kemungkaran bagi orang yang melihatnya. Ini wajibnya mengingkari kemungkaran bagi orang yang melihatnya. Adapun yang tidak melihat maka tidak wajib. Bapak melihat istri bapak keluar tanpa pakai jilbab, nggak pakai kerudung. Bapak sebagai seorang suami punya tanggung jawab Ya, kalau enggak Bapak masuk dalam hadis tiga orang yang tidak masuk surga, salah satunya dayun. Laki-laki yang enggak punya kecemburuan tuh. Ya, istrinya kelayaban, enggak pakai jilbab, auratnya kemana-mana. Tapi kemudian Bapak biarkan begitu. Mana tanggung jawab Bapak sebagai seorang suami kalau begitu? Anda punya kakak AWW misalnya keluar rumah gak pakai jilbab sebagai adik yang udah paham coba ingkari tapi dengan cara yang baik dan maslah. Kak, kakak tahu nggak jilbab itu wajib? Tahu. Kenapa kakak nggak pakai? Ah, kamu sok tahu loh. Saya bukan sok tahu, kakak. Saya khawatir kalau kakak keluar rumah terus tahu-tahu meninggal kan gimana nasib kakak? Saya pengen selamatkan kakak kok dari api neraka bisa Diingetin, ya. Yeah. Nah itu saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam azannya Allah ya. Faedah yang kedua, hadis ini akal Islam menunjukkan bahwa mengingkari kemungkaran itu sesuai kemampuan. Bahwa mengingkari kemungkaran itu sesuai apa? Kemampuan. Karena Rasulullah mengatakan, rubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka rubah dengan apa? Lisannya. Jika tidak mampu, maka rubah dengan apa? Hatinya. Iya. Kapan dikatakan seseorang tidak mampu, Pak? Seseorang disebut tidak mampu kalau dia mengingkari malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka di saat itu dikatakan dia tidak mampu. Ya. Masalahnya apa di zaman sekarang kita ini bingung, Bapak. Bapak masuk mall kemungkaran di mana-mana, Bapak. Waduh, payah deh. Ya, itu perempuan-perempuan yang mempertontonkan auratnya di jalan-jalan di mana-mana. Repot juga Pak, tiap ketemu ngingkari, tiap ketemu ngingkari, tiap ketemu ngingkari. Puyeng. Ya, Setidaknya hati kita yang ini enggak Pak, bukan mengingkari tapi menikmati. Iya, bahenol. Jadinya apa dosa ya. ya. Ini musibah ya kalau Islam azan ya Allah. Nah ini jadi mengingkari itu sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya, kalau antum punya power karena Anda sebagai seorang bupati atau Anda sebagai seorang gubernur, Anda punya power, maka ingkari dengan tangan. Jika Anda tidak mampu dengan tangan, tapi anda punya lisan dan bisa mengingkari dengan keilmuan. Karena untuk mengingkari dengan lisan pun butuh, butuh kemampuan tidak? Iya. Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun untuk menasihati Fir'aun, ternyata Nabi Musa tidak mampu karena Nabi Musa tidak pandai menyampaikan hujah. Apa kata Nabi Musa? Wa akhi Harun, wa afsahu minni lisanan Ya Allah, saudaraku Harun dia lebih fasih lisannya ya Allah. Dia lebih mampu dariku dalam untuk menyampaikan hujah dan keterangan ya Allah. Maka tolonglah jadikan ia rasul. Maka Harun pun diangkat oleh Allah sebagai apa? Rasul untuk menguatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ternyata untuk menyampaikan hujah butuh kefasihan tidak Pak? Kemampuan tidak Pak? Iya. Nggak mampu juga baru dengan apa? Dengan hati. Berarti kalau hati kita tidak mengingkari juga jatuhnya apa? Jatuhnya dosa. Aduh. Bingung kan zaman sekarang? Antum pergi ke taman safari. Hati pertama-tama sih mengingkari astagfirullah. Astagfirullah. Lama-lama karena kebanyakan biasa aja. Pergi ke mall sama begitu. Iya. Duh kalau itu Ustaz gimana dong Ustaz kita nggak bisa pergi ke mall nggak bisa tempat sama ya boleh boleh aja sih tapi jangan sering-sering ke tempat-tempat yang banyak maksiatnya itu jangan sering-sering Pak yang dia khawatirkan begitu pada zaman sekarang ini terlalu banyak kemungkaran Pak sementara kita hendak mengingkari pun sulit sekali maka Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla tadaitum." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat itu jika kalian sudah dapat tidak hidayah. Kata sebagian ulama, ayat ini berlaku untuk nanti di akhir zaman di saat amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Namun ayat ini bukan berarti kita tidak beramal ma'ruf nahi mungkar, Pak. Ya, akan tetapi tetap kita berusaha berpikir bagaimana apa? mengingkari, menyadarkan dan yang lainnya. Coba deh misalnya ibu-ibu bikin kegiatan bakti sosial ya, sambil menyadarkan orang-orang yang tidak apa? tidak tidak mampu itu sambil kasih uang, bantuan, sambil apa? diajak ke pengajian. Apa yang kita mampu lakukan, ya kan? Iya. Ya. Atau antum misalnya punya kemampuan untuk menulis tentang pentingnya jilbab dan hijab dengan kata-kata yang menyentuh. Bikin deh selembaran fotokopi yang banyak bagi-bagi. Mbak, Mbak, Mbak, Mbak gitu. Masuk naik angkot, Mbak, Mbak naik ini, maaf mbak. Eh, Masya Allah kalau antum bisa lakukan seperti itu ajib Iya, orang yang mengingkari kemungkaran itu derajatnya tinggi Pak di akhir zaman. Ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya bahwa di, antara tanda hari kiamat bahwa umat Islam antar umat Islam itu nanti eh, nanti itu orang akan apa? berzina terang-terangan di pinggir jalan. Nah, Kata Rasulullah, nanti akan ada orang berkata, "Eh, kamu ya kalau berzina jangan di sini apa? Di tempat sana. Kata Rasulullah apa? Ini orang terbaik di zamannya. Cuma gitu doang terbaik di zamannya, Pak. Iya. Nah, coba kita coba berpikir bagaimana ini. Di Bandung ini aduh Masya Allah Atau di seluruh, jangan di Bandung aja Di Jakarta dan yang lainnya Kita berpikir bagaimana negeri kita ini Bisa diminimkan maksiatnya Pak Kita ada usaha untuk menyelamatkan negeri ini Dari adab Allah yang akan datang Sebab Rasulullah mengatakan, datang murun Nabi ma'ruf." Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak, Allah akan ratakan adab kepada kalian semua. Jadi kalau kita berpangku tangan, kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar padahal kita mampu melakukannya, kata Rasulullah, adab itu akan rata, kena semua kita juga. Bukan hanya orang zalim, bukan. Allah berfirman wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah Takutlah kalian kepada musibah, kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Tapi orang soleh pun kena. Kapan itu? Idza kathurul khabas kata Rasulullah. Kalau sudah menyebar apa? siapa? Kita harus ada, Pak, tapi dengan cara yang hikmah. Bukan dengan cara kayak apa serbu-serbuan gitu, Pak. Enggak. Tapi kita hikmah, Coba kita cari cara yang terhikmah deh. Saya pernah cerita di sini kan ya. Dua tahun yang lalu sebagian teman-teman kita mendatangi tempat pelacuran, Pak. Di bulan Ramadan ngadain apa? Buka bersama, bukan buka baju ya. Ya, buka bersama. Tapi dipanggil ustadz di tempat pelacuran, bayangkan, Pak. Iya diingatkan tentang kematian, tentang hakikat kehidupan, bahwa kita manusia, kita akan ini. Itu katanya pada nangis semuanya. Apa kata mereka? Ini yang kami cari. Alhamdulillah ternyata setelah itu banyak yang apa? Sadar, banyak yang taubat dengan cara disentuh hatinya. Karena biasanya orang yang berbuat maksiat kalau dia masih punya fitrah, Pak, pasti hatinya akan gelisah, betul. Orang yang suka berbuat maksiat kalau dia masih punya fitrah, hatinya tidak akan tenang dan tentram. Ketika ada orang yang mengingatkan dengan kata yang menyentuh, akan langsung terkena. Maka yang seperti ini biasanya akan cepat dapat tidak hidayah sentuh mereka. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah Baik, Sekarang kita masuk hadis yang ke-36. Eh, 35. Ini hadisnya panjang nih. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى الصدر ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه wa wa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian saling dengki. Dan jangan kalian saling mencurangi. Jangan kalian saling membenci. Dan jangan kalian saling membelakangi. Jangan sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim itu saudara Muslim yang lainnya. Tidak boleh ia menzoliminya, tidak boleh ia membiarkannya, ya, dalam kesusahan maksudnya. Dan jangan ia pula meremehkan Muslim yang lain. Takwa itu di sini, maka Rasulullah mengisyaratkan ke dadanya tiga kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini kata Rasulullah. Di mana itu? Di hati. Cukuplah bagi seseorang keburukan di saat ia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Dilihatkan oleh Muslim. Muslim. Allah ini hadis agung sekali. Tentang bagaimana kita sesama muslim kita bahas sedikit demi sedikit Bapak sekalian. Rasulullah SAW bersabda, La tahasadu. Jangan kalian saling dengki. Ya. Dengki itu Pak, iri hati. Dengki itu hakikatnya kita tidak ridho teman kita dapat kesenangan melebihi diri kita. Dengki itu Pak, Bu, sifat iblis. Iblis sebelum diciptakan Adam punya kedudukan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, mulailah iblis panas. Ternyata ada orang yang dilebihkan oleh Allah dari dirinya. Maka ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tidak mau iblis. Lalu berkilah dan berkata, Ya Allah, engkau ciptakan aku dari tanah sedangkan engkau ciptakan eh, engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah api kan lebih baik daripada tanah harusnya Adam dong yang sudah sama saya muncullah kedengkian iya. makanya Pak dengki itu biasanya Pak menimpa orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan kelebihan harta, kelebihan ilmu, kedudukan dan yang lainnya seringkali karena ada saingan ada apa? Saingan. Bapak nih lagi jualan. Ketika nggak ada saingan enak, mulai ada saingan. Siapa sih itu bikin saingan saya? Hati-hati, Pak. Kalau Anda tidak bertakwa dan tidak punya ketakuan di hati di saat kita tengki, apa yang terjadi, Pak? Kita akan berusaha bagaimana menghancurkan saingan kita dengan berbagai macam cara, iya kan? Iya bahkan sampai datang ke dukun ya bayar dukun supaya itu usahanya jatuh itu sering di masyarakat kita terjadi ya enggak iya kenapa karena kedengkian ya maka itulah hati-hati dengan dengki saudaraku tanda dengki itu ketika kita merasa panas ketika mendengar apa kelebihan yang diberikan kepada saudara kita berarti kita sudah ada penyakit apa dengki hati-hati saudara-saudaraku sekalian. Iya. Lalu bagaimana dong Ustaz cara menghilangkan dengki itu? Kalau misalnya kita terkena penyakit dengki ya, yang cara menghilangkannya bagaimana? Yang pertama, ya, doakanlah orang yang kita dengki itu. Misalnya antum dengki sama si fulan. Uh, si fulan sekarang diberikan kedudukan hebat Ucapkan apa? Barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi dia. Semoga Allah berikan kepada dia kekuatan. Itu insya Allah kalau kita doakan tuh hilang pak di hati kita kedengkian itu. Belum hilang juga didoakan. Gimana caranya? Kasih hadiah. Kasih apa? Hadiah. Nabi SAW bersabda, tahadau, tahabu, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Demikian pula kita berusaha untuk ucapkan salam yang terlebih dahulu. Assalamualaikum ya. Masya Allah. Kalau kita lakukan itu Pak Insya Allah dengki yang ada di hati kita apa? Hilang. Iya. Demikian pula Pak, supaya kita tidak terkena penyakit dengki apa? Ya, kata para ulama, ridho dengan ketentuan Allah. Siapa yang ridho dengan takdir, dengan ketentuan Allah, dia akan selamat dari dengki. Kenapa? Karena orang yang dengki itu hakikatnya tidak ridho dengan ketentuan Allah yang Allah berikan kepada dia. Seakan-akan kita nentang, ya Allah, kok engkau berikan dia itu sih? Jadi saingan saya nih. Nah, kalau kita takdir ridho, Alhamdulillah, ya gimana lagi? Ada muncul saingan dalam perjual, dalam jual beli atau ini, ya udah takdir apa rezeki dari Allah kok nggak bukan kemana-mana nggak masalah Walaupun ada saingan silahkan aja kalau Allah kasih Allah rezeki ke saya Allah akan kasih rezeki walaupun banyak saingan nggak masalah kok nah inilah saudara-saudaraku sekalian ya makanya keimanan kepada takdir itu penting untuk menghilangkan apa rasa rasa dengki di hati itu saudaraku iya namun di sana Pak ada dengki yang boleh Ya, ada dengki yang boleh. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abu Daud dan yang lainnya, la hasada illa fitnatain kata Rasulullah. Tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang. Siapa yang pertama? Orang yang Allah berikan harta tapi ia habiskan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Lalu ia bergumam dalam hatinya, kalau aku punya harta seperti dia, aku ingin berinfak. Masya Allah. Ini benar nih dengkinya nih kayak ginian nih. Para ulama menyebutnya dengan istilah giptoh. Pak. Iya. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu. Tapi dengan ilmunya dia amalkan dan diajarkan kepada manusia. Lalu dia, dia iri, hatinya iri. Kalau saya punya ilmu seperti dia, saya ingin beramal dan menyebarkan ilmu seperti dia. Masya Allah yang kayak gini bagus, bagus nih ya bapak iri kok teman saya bisa tahajud ya saya nggak bisa wah saya harus bisa tahajud wah iri iri bagus itu pak kok teman saya masya allah ya bisa puasa Daud kok saya nggak bisa aduh saya nggak kuat badan saya kurus kalau Daud bisa tambah kurus nih saya harus cari amalan lain selain puasa ah apa itu sholat sunnah diperbanyak. Kenapa? Karena sholat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Oh gitu caranya. Jadi kalau dengki apa irinya itu membangkitkan ada motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, nah itulah iri yang terpuji, Pak. Adapun irinya tentang harta, tentang kedudukan, tentang gak Masa kita pikirin. ya Ini saudara-saudaraku sekalian. Kita lanjutkan hadisnya, Pak. La tahasadu, jangan saling iri. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling najis. Najis itu, Pak, asalnya begini dalam bahasa Arab. Misalnya nih, kalau ada lelang, jual beli lelang. Tahu kan jual beli lelang? Kalau lelang itu kan siapa yang paling mahal dia yang beli kan gitu kan. Siapa yang berani 100 ribu saya berani dia 102. Siapa yang berani 102 yang lain saya berani 105. Ternyata dia yang paling tinggi ini. Ya udah diserahkan ke dia. Tuhan ini ya. Ya enggak? Eh rupanya bapak kengkong kalingkong sama si B. Eh B, kamu nanti naikin harga ya. Biar lah kita dapat ini keuntungannya. Ya Pak, siapa yang bisa semua 100 ribu? Si B bilang, saya, saya mau 101. Tapi si B nggak ada tujuan buat apa beli. Hanya untuk biar orang apa? Nambah aja. kan nggak Pak? Nah, ini namanya najis dalam bahasa Arab. Curang tidak Pak? Curang. Iya. Maka dari itu, semua kecurangan dalam Islam haram. Tidak boleh kita berbuat curang. Antum ujian nyontek. Nyontek curang Pak? Curang demi Allah. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke pasar di kota Madinah. Lalu mendatangi penjual gandum. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam gandum itu. Ternyata di bawahnya itu basah gandumnya, Pak. Apa kata Rasulullah? Mahada ya sahibat ta'am. Apa ini, hai penjual gandum? Kata dia, hai Rasulullah, asobat bersama kena hujan, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak jadikan di atas supaya orang tahu? Man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah. Siapa yang mencurangi kami, maka ia tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Tuh, lihat. Gak boleh, ya. Berbuat curang apapun juga berbuat curang dalam Islam gak boleh para haram. Ya. Wala tanajashu yang ketiga, wala tabaghadu dan jangan kalian saling membenci. Kata al Hafidh Ibnu Rajab yang dimaksud hadis ini maksudnya yaitu saling membenci karena dunia. Saling membenci karena apa? dunia. Adapun kalau saling membencinya karena Allah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Di antara ikatan iman yang paling kuat cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa apa yang dimaksud dengan benci kepada karena Allah? Itu kita benci kepada seseorang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia berbuat maksiat, dia kufur kepada Allah. Harus di hati kita ada rasa benci. Walaupun terkadang ya, kebencian itu tidak harus diperlihatkan loh, Pak. Misalnya Bapak benci sama teman, teman saya ini kok berbuat maksiat melulu lah. Tapi kalau mat, muka saya bermuka masam di dia, wah takutnya dia lari dari kebenaran gimana ini ya? Akhirnya bapak terpaksa kalau ketemu sama dia tersenyum ahlan afi Padahal hati kita nggak suka gitu. Kenapa? Takut dia lari dari apa? Kebenaran. Gak masalah kata para ulama. Ya. Abu Darda berkata, "Inna lanaksir wujuhana ila qaumin wa qulubuna tal'anuhum khasyata an yakubbahum Allah fin nar." Kami terpaksa harus tersenyum kepada orang-orang yang hati kami melaknat mereka karena khawatir Allah telungkupkan dia ke dalam api neraka. Iya. Terkadang Pak kebencian itu tidak harus diperlihatkan, Pak. Kepada orang-orang yang memusuhi Allah, apa orang yang berbuat maksiat, yang suka berbuat dosa, zina dan yang lainnya kalau Bapak ketemu sama dia, engkau, tuh Makanya dia malah semakin lari Ini kok orang yang ngaji begini banget sih akhlaknya Akibatnya akhirnya dia nggak malah nggak mau apa Ngaji malah semakin jauh Jangan Boleh hati kita benci Tapi kita harus berpikir bagaimana mengingkari dengan cara yang baik ya. Maka Nabi mengatakan wala tabaghadu, jangan saling benci. Maksudnya saling benci karena tuh dunia es itu enggak pilih partai saya, saya benci situ. Wih, ini karena dunia nih Pak, tak benar. Bapak benci sama teman Bapak, sama-sama ngaji, gara-gara apa? Rebutan lapak. Tak benar. Iya. Bapak benci sama teman Bapak, padahal tadinya Masya Allah baik-baik. Hanya karena apa? Saingan dagang. Ini saling benci nggak benar Pak. Saling benci karena apa? dunia haram dalam Islam seperti itu ya akan Islam. Ya. tidak boleh. Kadang ada orang bah, bencinya karena dunia tapi dia cari-cari alasan agama. Ya, saya mah benci dia karena Allah. Kenapa? Oh, dia kemarin saya lihat berbuat begini begini begini. Ya, padahal seharusnya ditutupi aibnya ini malah dibongkar dengan cara seperti itu kebetulan tahu ada sedikit aib dikit aja yang aibnya juga nggak tersebar dan kebetulan dia yang mengetahuinya yang harusnya ditutup ini dijadikan ala alasan pada sebetulnya lagi dengki sama orang tersebut itu hati-hati loh pak itu seringkali dijadikan tameng buat dia dan talbis iblis naudzubillah sallallahu alaihi wasallam saudara-saudaraku sekalian makanya nih setiap kita harus periksa benci kita karena apa selama ini. Ya. Jangan sampai benci kita bukan karena Allah. Jangan sampai benci kita kepada seseorang hanya karena dunia saja. Hanya karena kedudukan, hanya karena harta. Kita lanjutkan. Wala baru dan jangan saling membelakangi. Maksudnya kalau ketemu, hmm, boleh tapi ingat kata para ulama ini pun kalau karena dulu, adapun kalau karena Allah nggak apa-apa. Misal, ya ada orang yang maksiatnya luar biasa, coba dinasehati gak mau, akhirnya udahlah saya nggak tegur dia lagi. Tujuannya supaya dia apa? Mau ngambil pelajaran. Dia ketemu sama dia cuek. Dia ketemu sama dia cuek sehingga dia merasa kok oh, saya dicuekin sih Apa salah saya Lah kamu tahu kan Kenapa saya cuek sama kamu Kenapa Iya kamu soalnya nggak mau meninggalkan maksiat Padahal kan kamu tuh itu maksiat Kalau itu bermanfaat Kalau nggak bermanfaat ya jangan Pak Iya Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Kata Rasulullah SAW, La yahjur muslimun akhahul muslim fawqa tidak boleh seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan muslim yang lain lebih dari tiga hari. Nggak boleh tuh. Maksudnya karena dunia. Ya. Ini nggak boleh. Walayyabi ba'dukum ala bayi ba'd dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan orang lain. Maksudnya gimana? Misalnya begini, Pak. Bapak pedagang kelontong, teman Bapak pedagang kelontong. Lalu kemudian datanglah pembeli. Cukup, cukup, cukup, cukup, cukup. Kemudian pokoknya si pembeli itu tawar menawar dengan teman bapak mau beli kelontongnya. Apa perhatikan? Udah selesai tawar menawar dari 50 ribu pak ya. Ya udah deh bu. Langsung bapak bilang begini. Saya jual deh ke kamu 49 dia 50 kan? Nah, sama saya murah 48. Begitu. Ya udah, dibatalin. Beli ke Bapak gara-gara apa? Nah, ini namanya menjual atas penjualan orang lain. Tapi syaratnya kata para ulama sudah terjadi keriduan antara penjual dan pembeli. Tapi kalau keduanya masih tawar-menawar, belum ada kepastian ya kemudian dia cari biasanya kan orang kan juga ketahuan ah oh, kemahalan cari yang lain kemudian kita berikan nggak masalah kalau kayak gitu sih nggak masalah tapi kalau kita tahu itu nggak boleh atau sebaliknya ya pembeli membeli ini ketika ini gini gini gini gini ya kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah wa si penjual bilang saya nggak bisa turun pak 50 ribu kata si pembeliannya ya udah deh saya kasih 50 ribu datang antum pembeli yang lain apa pak biar deh saya yang beli 55 ribu hmm, pembelinya kesel udah capek-capek nawa auto datang langsung bilang 55 ribu hmm, gue santet juga loh <laughs> misalnya gitu ya yeah. Nah ini nggak boleh juga kata para ulama. Ya. Hal seperti itu kenapa alasannya? Karena bisa menyakiti hati seorang muslim tidak boleh. Ya Akhul Islam saudara-saudaraku sekalian. Atau juga ya melamar wanita yang sudah dilamar orang. Tidak boleh. Kalau ternyata si wanita itu sudah menyatakan pada tujuannya. Teman antum datang melamar. Si wanita sudah iya. Antum datang bawa BMW sama saya aja dia mobilnya Avanza Avan Azza nah ini gak benar nah ini akun Islam Wa kunu ibadallahi ikhwana dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Gimana sih bersaudara Pak? hak-hak persaudaraan itu Pak ya luar biasa Pak ya dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan tentang hak-hak persaudaraan apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan tuh lihat ini hak persaudaraan loh Pak kalau bapak merasa dia saudara bapak Berarti kita harus merasa suka apa yang dia menimpa dia sebagaimana kita suka kalau kita kena seperti itu. Kalau bapak melihat teman bapak, Masya Allah bisa beli mobil, kita ikut gembira. Masya Allah, Barakallah. Ini mah enggak. Hmm, panas. Ada temannya cerita, Alhamdulillah, saya bisa beli motor NMAX. Langsung cemberut. Oh, NMAX cerita cerita ini orang dengki ini tadi. Semua orang dengki seperti ini. Justru kita sebagai sesama muslim apa dong? Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Ya, diberkahi oleh Allah, eneknya bisa buat ngaji, buat yang lainnya, masya Allah. Itu, ya. Jadi kita ikut merasakan kegembiraan gitu loh. Jangan malah dengki, panas dan yang lainnya. Rasulullah al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yazlimu, nggak boleh menzoliminya, Pak. Menzolimi seorang muslim itu dosa besar, Pak. Walaupun dengan ucapan. Walaupun dengan apa? Ucapan. Saya pernah bawakan hadis ya. dikatakan kepada Rasulullah kila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah ada seorang wanita ya Rasulullah, itu sholatnya rajin. Puasanya rajin. Sodakohnya banyak. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Itu gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia penduduk api neraka. Masya Allah. Padahal sholatnya rajin, Pak. Sodakonya rajin. Puasa sunnahnya rajin. Tapi gara-gara lisannya menyakiti apa? Tetangganya Rasulullah mengatakan apa? Dia penduduk api neraka. Ya, ya. Karena menyakiti tetangga termasuk zolim tidak? Zolim Allah. Antum, ya, apa namanya mengambil hak ya walaupun cuma sedikit zolim. Ingat, ingat kata beliau, al muslim akhul muslim. Muslim saudara muslim yang lain. La yadlimu, tidak boleh ia menzoliminya wala dulu Tidak boleh ia khadala. Khadala itu membiarkannya, Pak. Maksudnya kalau kita tahu teman kita ini susah, butuh bantuan banget, kita cuekin. Boleh dalam Islam. Kita punya tetangga kesusahan, bantu sesuai dengan kemampuan. Kalau kita nggak bisa bantu, coba ada punya teman nggak yang mampu. Datang ke teman kita, akhi. Kita punya saudara di kesusahan. Barangkali antum bisa bantu. Setidaknya antum bisa kasih rekomendasi aja, masya Allah. Jangan cuek pak, ya. Jangan cuek sama keadaan kaum muslimin di zaman sekarang yang banyak susah yang sedang di apa, ya. Jangan kita berusaha bantu sesuai dengan kemamp kemampuan kita. walayah kiro dan janganlah menganggap remeh. Jangan Anda remehkan seorang muslim pun juga ya. Iya. Yeah. Kalau kita menganggap remeh hanya karena kita merasa bahwa kita ini udah lama ngaji. Wah, saya udah 10 tahun dia baru ngaji. Ini junior saya, ini saya senior nih. Punya perasaan seperti itu, ngeri itu, Pak. Ya, Bapak merasa dirinya udah hafal Quran, banyak hafal hadis. Atau Bapak misalnya, Masya Allah, banyak amalan solehnya. Akhirnya apa? Menganggap remeh orang yang tidak melakukan amalan bapak. Ini wallah ya akhul Islam termasuk kesombongan wallah. Rasulullah SAW ketika menafsirkan makna sombong apa? Al-kibru apa? Batarul hakti wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manu manusia. Bapak merasa orang kaya, ngelihat sesama muslim yang miskin, bapak remehkan. Hmm. Ingat Pak, kata Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sewi dari kesombongan, Pak. At-taqwa hahuna kata Rasulullah takwa itu tempatnya di sini. Di mana? Di hati. Bukan berarti, Pak, berarti takwa itu tidak terlihat dan tampak dalam perbuatan. Salah. Kalau ada orang berdalil dengan hadis ini, takwa itu di sini, Mas. Yang penting ininya baik Walaupun saya nggak pakai jilbab nih, tapi hati saya dijilbabin. Hmm, dijilbabin pakai apa neng? Kalau dijilbabin pakai iman mah pasti pakainya pakainya juga rapi atuh. Nih ya. bisa. Maksudnya Rasulullah SAW itu takwa itu pak tempatnya di hati dan hati itu akan menimbulkan apa? Sesuatu berupa amal. Orang yang hatinya baik pasti akan menimbulkan amal kebaikan. Iya, sahih. Ya. Orang yang hatinya buruk pasti akan menimbulkan amal apa? Keburukan. Itu pasti, Pak. Maka kalau ada orang berkata, saya ini walaupun maling gini hati saya baik loh. Enak aja. Kalau baik gak bakalan maling, Mas. Iya. Gak bisa seperti itu. Kata Rasulullah bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Kemudian Rasulullah kembali mengulangi lagi. Cukuplah bagi seseorang keburukan di saat ia menganggap remeh seorang muslim. Kalau kita sudah memandang saudara kita lebih remeh dari kita, di saat itu kita lebih remeh di mata Allah dari dia. Sahih. Maka jangan sekali-kali kita menganggap remeh seorang muslim pun juga. Dari mana Anda tahu bahwasanya dia lebih baik dari kamu? Ah. Oh, dia nggak tahajud, saya tahajud. Yakin hatinya lebih ya buruk dari kamu? Kok dia bangun tidur nggak tahajud tapi nyesel? Ya Allah, saya nggak tahajud. Sementara kamu tahajud tapi ujung. Kamu lebih buruk dari dia. Ini ya, akal Islam saudara-saudaraku sekalian. Maka Rasulullah SAW mengingatkan lagi di sini, cukuplah bagi seseorang Muslim untuk keburukan di saat ia menganggap remeh sesaudara yang sesama apa? Muslim. Setiap Muslim atas Muslim itu haram darahnya, hartanya, dan apa? Kehormatannya. Ingat, hartanya, darahnya, kehormatannya. Kalau harta banyak orang sudah tahu, mengambil harta Muslim haram mengucurkan darah seorang muslim haram tapi banyak di antara kita yang ketiga ini Pak nih kehormatan Pak kehormatan sering kali kita gibah kita bully kita nyinyir ya sakit di hatinya kita jatuhkan kehormatan dia ya walaupun tentunya di sana ada tuabit tuabit ya apa namanya batasan-batasan kapan kita boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim ada di sana pembahasannya. Allahumma saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab Bapak Ibu. Ada yang mau nanya enggak? Mudah-mudahan enggak ada. Eh banyak nih. kebetulan saat ini saya bekerja di apartemen store, departemen store atau mall yang tadi usul Ustadz sebutkan. <laughs> Memang di tempat kerja saya ini banyak sekali kemungkarannya Ustadz, tapi di sisi lain untuk ibadah atau sholat sangat gampang saya lakukan dan tidak menghalangi saya untuk menunaikan sholat lima waktu. Dan kondisi sekarang pun saya sangat membutuhkan pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga saya. Lalu apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya nggak masalah kalau kerja di situ Selama yang dijualnya juga barang yang haram, halal Coba usahakan semaksimal mungkin Kamu di situ memberikan kebaikan kepada orang lain ya kan? Ya, semaksimal mungkin kalau ada pembeli, pembeli datang seksi, seksoi misalnya kan mikir gimana caranya nih si mbak dapat hidayah gitu. Kan. Gimana gitu? Tetap walaupun Anda tidak bisa mengingkari tapi hati Anda nggak suka. Ya. Setelah dia beli, makasih Mbak ya, besok-besok dituruh yang rapi ya Mbak ya, gitu. Ya. Karena waktu itu menemukan buku syubhat di rumah saudara. Setelah itu anak simpan di rumah agar tidak dibaca oleh saudara. Qadarullah buku itu hilang. Padahal anak ingin buku itu dihilangkan jejaknya. Ya, gimana ya seharusnya anak? Gimana lagi udah hilang? Saya juga bingung gimana. Saya juga udah hilang? Ya. Saya bingung jawabnya gimana harus gimana sebab nggak tahu Allah alam. Yang jelas ya seharusnya kalau kamu tahu buku tersebut memang banyak penyimpangannya jangan ditaruh di luar dipendam kayak di tanah iya biar nggak dibaca orang iya kan batasan sholat jamak pada posisi turun hujan bagaimana dan sampai mana batasan-batasannya pertama hujannya hujan deras yang kedua menimbulkan kesulitan Paham tidak Pak? Di zaman Nabi itu Pak Nabi itu kalau hujan itu menjamak dua sholat Kenapa? Karena kalau hujan pasti yang namanya di zaman Nabi kan atapnya bukan genteng gitu kan? Pasti hujannya itu sawer atau apa gimana sehingga menimbulkan apa? kesulitan. Maka kalau menimbulkan kesulitan boleh dijamak dua kalau tidak ada kesulitan jangan. Makanya dari itulah ya Syekh Albani rahimahullah ketika membawakan hadis A Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah menjamak dua solat tanpa ada hujan, tanpa ada rasa takut. Lalu ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharij umatamu, Supaya tidak menyulitkan umatnya. Kata beliau ini menunjukkan bahwa disyariatkannya jamak itu ketika ada kesu kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan jangan. Apakah ketika kita mengetahui kemungkaran sedangkan kita tahu akan hukumnya tapi kita tidak hafal dalilnya? Apa yang harus dilakukan ya Ustadz? Diam atau tetap memberitahunya? Kalau itu kemungkaran yang memang semua orang tahu, semua orang tahu itu mungkar. Bahkan orang yang melakukan kemungkaran pun sebetulnya tahu itu mungkar. Enggak perlu kita bawa dalil. Sudah paham kok, Mas. Ya, tahu kan kalau zina itu haram. Ya, ingkari. Ya, judi, tahu kan kalau judi itu haram. Ya. Tapi kalau misalnya itu masalah-masalah yang banyak orang tidak tahu, Pak. Banyak orang tidak tahu. Kebetulan kita tahu, Alhamdulillah. Kalau masalah kita katakan, Mas, tahu saya Rasulullah SAW melarang kayak gini. Mana dalilnya? Aduh, insya Allah saya bawakan deh. Ada nggak nomor HP-nya biar saya kirimin? Iya, dalilnya. Ya gitu. Bagaimana kalau seorang istri yang selalu, ketika marah pada suaminya suka membicarakan tentang kejelekan-kejelekan suami? Malahan sampai ngomong gini, saya tidak bahagia selama ini. Padahal masalahnya sepele. Tapi setelah istri setelah itu minta maaf. Tapi terus-terusan terulang. Bagaimana istri tersebut berdosa terus-menerus ya enggak? Iya, kalau dia melakukan itu berdosa, betul. Iya, itu berdosa apa? Karena kan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang kata Rasulullah SAW, nar, aku melihat api neraka. Faidah aksaru ahlihan bisa. Ternyata kebanyakan penduduk api neraka itu wanita. Apa kenapa? Yakfurnan asyir kufur kepada suami. Makanya si istri seperti ini harusnya melatih diri kalau marah itu menahan lisan apa. Setiap marah keceplosan, setelah itu baru minta maaf marah gitu lagi baru minta maaf. Lama-lama suami kesal juga loh. Kok sih saya gini banget sih, akhirnya kawin lagi. Nah, bisa jadi. Ya. Maka dari itu seorang seorang suami juga coba berikan apa namanya bimbingan kepada istri. Mas, saya saya mah alhamdulillah selalu memaafkan kamu. Ya, Saya juga tidak ingin kamu masuk neraka kok. Cuma kalau bisa kalau kita sedang marah kan dianjurkan dalam Islam untuk berusaha menahan diri. Ya, saya manusia loh, mah bukan boneka, punya perasaan. Ya. Coba kalau saya gitu ngomong ke mama, ah selama ini saya nggak berbahagia sama kamu, sakit hati nggak? Ya, sakit hati ya udah sama. Yang lain apa? Gimana kek biar yang penting kalau lagi marah itu nggak bikin Allah murka sama kamu. Iya, diem kek, apa kek gitu. Saat akan sholat berjamaah dengan sesama akhwat, apakah disyariatkan untuk adan atau iqamah terlebih dahulu? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh wanita itu adan dengan syarat. Apa itu syaratnya? hanya terdengar oleh kelompok mereka di situ saja. Ya, tidak boleh keras-keras. Allah a'lam. Saya sekarang sedang proses hijrah, Ustaz. ya Awalnya sih saya tadi jarang, jarang ikut kajian, sekarang mah alhamdulillah sering. Proses hijrah saya ternyata membuat orang tua saya merasa beda pemahaman dengan beliau. Jadi apa yang harus mesti saya lakukan Ustadz? supaya orang tua saya bisa mengerti dan bagaimana memberi pemahaman pada orang tua saya. Pertama, ketika antum dalam proses hijrah harusnya bakti antum kepada apa orang tua semakin meningkat. Ketika pelayanan antum, bakti antum semakin meningkat kepada orang tua, insya Allah pak, orang tua akan merasa heran. Anak saya ini kok ngaji di mana ya? kok semakin luar biasa perhatiannya sama orang tua semakin luar biasa baktinya nggak pernah nggak problem Allah pak ya maka coba kita pikirkan selama ini bakti kita meningkat nggak setelah ngaji setelah hijrah kalau ternyata bakti kita malah semakin merosot semakin kendor nanti hijrahnya kita masih parsial nih Enggak secara total. Hijrah itu harus semuanya. Ya. Bukan hanya sebatas ikut ngaji tapi juga bakti kita kepada orang tua semakin apa? meningkat. Iya. Kalau sudah tahu Ustaz, saya sudah berusaha dan saya tingkatkan bakti serta bakti saya tapi ternyata orang tua saya merasa heran. Nah, baik-baik ya, bilang kepada dia ya bahwa alhamdulillah dalam hal ini Bu saya ngikutin madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan para ulama. Ini buktinya. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ahmad, berkata Imam ulama semua. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Umi saya kecanduan film Korea. Aduh. Apa perlu diingkar mungkar Ustaz? Saya sudah pernah menasihati dengan sopan santun Tapi umi saya malah marah ke saya Dan diamin saya Dengan cara apa lagi ya Ustaz saya ingin dengerin umi saya Ya Terkadang kalau udah gandrung Pak susah Coba cari cara lain Mungkin kita ajar Ajak dia dulu ke, ke, ke, ke kajian misalnya Jadikan dia senang. Walaupun dia masih nonton film Korea, nggak apa-apa. Yang penting mau ngaji dulu deh. Ya. Yang penting sholatnya bagus. Ini tuh lupa bertahap. Sebab ini modal. Paham tidak? Karena kekuatan untuk meninggalkan maksiat itu apa? Keyakinan. Ketika keyakinan dan akidah kuat, insya Allah akan sedikit demi sedikit dia akan apa? tinggalkan. Makanya akidahnya dulu nih perbaiki nih. Ya. Kita perdengarkan kaset-kaset, tapi jangan tentang film Korea dulu, biar nggak cemberut. Tentang akidah, tentang tauhid, tentang ini, biar senang aja dulu. Tentang surga, tentang neraka. Ya. Nah itu pernah baca di buku bahwa pindah posisi tempat apabila kita sholat sunnah setelah sholat fardu adalah perkara bid'ah. Mohon penjelasannya. Bagaimana akan disebut bid'ah? Sementara disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW apabila setelah selesai fardu dan beliau ingin sholat sunnah beliau maju atau mundur dan hadis itu disesuaikan oleh Syekh al bani rahimahullah dalam Sahih Sunan Nabi Daud. yang nggak yang nggak boleh itu menyambung setelah sholat langsung sambung sholat tanpa ada jeda. Yeah. Adakah amalan pengganti sholat Jumat? Saya pernah mendengar bahwa sholat Jumat dapat diganti sholat duhur bagi orang yang memiliki udhul syari. Betul sekali itu. Jadi kalau memang ternyata tidak sempat sholat Jumat, maka dia wajib sholat apa? Duhur. Ustadz kalau iri hati kepada orang yang bisa berangkat umroh ini boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Asal irinya itu tidak disertai dengan keinginan berbuat dosa, Pak. Contoh, mudah-mudahan nggak jadi umroh. Kalau gituan bahaya tuh. Mudah-mudahan pesawatnya jatuh. Ampun lagi. Ya. Malaikatnya langsung mengaminkan juga. Saya dan istri diam di rumah ibu. Ibu saya menjaga karena cerai. Ibu saya inginnya saya dan istri diam, ting, diam atau tinggal di rumah dengan ibu saya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apa saya harus tetap mengontrak? Ya terkesal, terkesal terserah antum sebagai seorang suami. Seorang suami harus bijak. Ya. Maka kalau ibu minta dan itu ibu kandungmu, udah nak kamu di sini. Ya udah taati ibu lebih baik. Karena menaati orang tua lebih daripada menaati is, istri. Tapi kalau itu ibunya istri, coba lihat kira-kira campur tangan nggak dalam rumah tangga kita. Kalau campur tangan menyebabkan kita tidak bisa berkutik dan akhirnya ya malah cekcok terus Saat ibu saat ibu istri saya sedang berkumpul, istri saya tidak sengaja menceritakan keadaan adik-adik diri saya dari ayah saya. Saat ini ibu dan istri saya dalam keadaan saling diam. Nah, cairkan dong antum sebagai suami berusaha dengan cara apa? Ya, berusaha untuk ngomong ke istri, ya, ngomong juga kepada ibu, bilang kepada ibu bu, masya Allah ya si Bulanah maksudnya istrinya itu selalu mendoakan ibu terus selalu ingin berbuat baik kepada ibu walaupun berdusta nggak apa-apa kata Rasulullah SAW tidak boleh berdusta kecuali kepada tiga keadaan diantaranya apa berdusta untuk mendamaikan dua muslim ya untuk mendamaikan dua muslim Apa benar dalil yang mengatakan jika seorang wanita tidak menutup aurat, maka ayah saudara laki ayah saudara laki ikut menanggung dosanya? Apa benar Ustaz? Ya benar kalau si ayah yang mengajarkan dan si ayah tidak mengingkari, maka si ayah ikut berdosa. Tapi kalau si ayah sudah nasihatin nak pakai jilbab, tapi tetap nggak mau pakai jilbab, maka si ayah sudah berlepas diri. Allah berfirman Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Bolehkah pakai kawat gigi? Saya belum dapat dalil yang melarangnya. Silahkan aja. Asal niatnya bukan untuk ya apa namanya dipamerkan ke orang. Ustaz, kita berjabat tangan dengan kakak atau orang yang lebih tua dari kita mencium tangannya yang konsekuensinya kita membungkukan badan. Syekh Fauzan mengatakan boleh cium tangan asal jangan membungkukan badan seperti roku. Cukup bungkuk sedikit aja, kita angkat tangannya. Iya. Apa hukumnya memakan hewan laut dan darat secara bersamaan? Tidak ada dalil yang melarangnya, Pak tidak ada satupun dalil yang melarangnya. Walaupun memang sebagian ada sebagian ya ahli apa orang yang ulama malam dia paham apa enggak dia mengatakan bahwa itu tidak bagus dan tidak baik. Katanya begitu Pak. Tapi itu Pak coba tanyakan kepada ahli gizi nah. Antum punya teman ahli gizi, coba tanyakan ke dia. Benar enggak sih bahwa menggabungkan hewan darat dengan hewan air itu dalam makan itu bagus. Kan Allah mengatakan pas alu ahli dikri kuntum la ta'lamu. Tanya artinya jika kamu tidak tahu. Tanya ke ahlinya. Ya. Allah a'lam. Saya kira cukup sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Subhanallah bihamdika Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Alhamdulillah telah kita simak dan saksikan kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung